wa taala dan mengenal Allah secara lebih rinci adalah pengenalan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering telah kita ulang perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Akmalun nasi ubudiyatan Al-muta'abbid Bijami'il asma wa sifat allati yutali'u ahlihal bashar orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka menghamba kepada Allah dengan seluruh nama-nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada para hamba. Itu nama-nama yang Allah terangkan kepada kita di antaranya melalui Al-Quran dan lesan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap nama dari nama-nama Allah mengandung sifat dan sifat dari sifat Allah menuntut kita mewujudkan ubudiyah atau penghambaan berkaitan dengan sifat-sifat Allah tersebut dan telah kita sampaikan kita terangkan ini setiap bentuk ubudiyah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengenal Allah mesti harus menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah yang lebih baik, yang lebih sempurna. Dan dari rasa pengagungan kepada Allah itulah seorang hamba dia benar-benar akan menyempurnakan pengabaan sesuai dengan tumbuhnya rasa pengagungannya terhadap Allah Ta'ala Karena poros ketakwaan adalah pengagungan seorang hamba kepada Allah Ta'ala Yang memunculkan sikap memperhatikan apa yang Allah itu jadikan sebagai batas-batas penghambaan atau memuliakan apa Allah muliakan sebagaimana Allah katakan wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah itu tanda adanya ketakwaan di dalam hatinya semakin tumbuh rasa pengagungan yang besar kepada Allah semakin besar pula pengagungannya terhadap syiar agama Allah Ta'ala Pagi hari ini kita masuk pada pembahasan nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar Nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar Dua nama yang memiliki kesamaan di antara kedua nama tersebut Mari kita ikuti apa yang dikatakan Syekh dalam bahasa nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar. Waqad dzukira hadanil ismani ma'an fi qouli ta'ala. Dua nama ini disebutkan secara bersama-sama ada di satu tempat itu nama Al-Aziz Al-Jabbar disebutkan secara bersamaan itu di satu ayat dan nama Al-Jabbar hanya terdapat pada ayat ini. Adapun nama Allah Al-Aziz bertebaran ada di ratusan yaitu ayat yang tersebar di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yaitu para firman Allah Al-Hasyr surat Al-Hasyr ayat 23 Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa Dialah Allah yang tidak ada yang hak kecuali Allah taala Allah memperkenalkan diri nama dirinya diantaranya Allah yang nama Allah adalah Ismullah Al-Aqdam Allah adalah diantara nama Allah yang paling agung Dan semua Asmaul Husna yang lainnya Kembalinya kepada itu nama Allah yang teragung ini Itu Allah Allah Al-Aziz, Allah al jabar Allah Al-Malik, Allah Ar-Rahman Allah Ar-Rahim Dan seterusnya Dan tidak sebaliknya Kemudian Allah tegaskan, hanya Allah lah sesembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Ta'ala. Kemudian, apa alasan Allah menegaskan bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala? Lalu Allah sebutkan di antara nama-nama Allah yang menunjukkan rububiyah Allah yaitu keagungan Allah taala Al-Malikul Kudus, Assalam, Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Allah subhanahu wa ta'ala itu Satu-satunya sembahan yang hak Karena Allah Al-Malik Yang memiliki segala yang ada dan sekaligus yang merajai segala yang ada raja yang pemilik pemilik yang raja sehingga kepemilikannya dan kekuasaannya totalitas tidak ada yang membatasi dan tidak ada yaitu yang menghalangi Al-Qudusus Salam Allah zat yang maha suci dan Allah zat yang maha selamat Suci dari segala aib dan kekurangan Selamat dari segala aib dan kekurangan Allah sumber keselamatan Allah selamat dari segala cacat dan kekurangan Dan Allah sumber keselamatan Sehingga tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Ta'ala Sehingga kalau dia pengen selamat Pertama ia minta kepada Allah Yang kedua Yaitu <clears throat> Dia mesti mencari keselamatan hanya dari Allah Ta'ala Bukan dari demit-demit Bukan dari Dia <clears throat> menghamba kepada para jin Keselamatan dicari dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berjalan di atas agama Allah benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah. Ini adalah sumber keselamatan. Allah al-mu'minul muhaimin. Al-mu'min zat yang terpercaya, zat yang memberikan rasa aman. Ini adalah Allah Ta'ala. Zat yang mempercayai kepada ini hambanya, ini al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala sumber rasa aman. Barang siapa yang hidupnya pengen aman, aman, tentram, tenang, hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dan tidak melakukan kezaliman-kezaliman yang dilarang oleh Allah taala. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika laumul amnu wahum mutadun. muhtadun orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman baik itu zalim syirik atau zalim kepada orang lain atau zalim kepada diri sendiri bagi mereka adalah rasa aman dan petunjuk sehingga keamanan itu didapatkan dengan mewujudkan keimanan keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan dan kezaliman itu benar-benar akan terwujud rasa aman yang hakiki aman di hati manusia dan aman kehidupan di masyarakat bagaimana seorang mukmin dia tidak tenang dan tentram dan nyaman ketika hatinya totalitas bersandar kepada Allah zat yang mumpuni segala-galanya dan seorang mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. al mukminu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin itu adalah orang yang mereka memberikan rasa aman kepada manusia berkaitan dengan harta mereka dan jiwa mereka. Sehingga apabila iman itu mewarnai kehidupan manusia benar-benar manusia akan dibuat aman berkaitan hartanya dan jiwanya sehingga Nabi pernah menggambarkan kelak saat Islam dan iman itu tersebar tengah-tengah kehidupan hatta yasira ar-raqib min san'a ila hadral maut la yakhafu illa eh, illallah sampai nanti ada seorang pengendara yang berjalan dari San akadral maut tidaklah ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah semata artinya rasa aman menyelimuti kehidupan mereka karena tersebarnya keimanan keislaman yang hakiki adapun ketika keimanan itu menipis sehingga rasa amanahnya rasa amanah banyak tercabut kemudian manusia tidak manusia banyak melakukan kezaliman-kezaliman kehidupan terasa sangat tidak aman mencari orang yang amanah seperti mencari jarum di jerami matur sitom teng damen angeli susah sehingga mencari orang betul amanah sangat sulit akhirnya tersebar rasa kekhawatiran-kekhawatiran dikhianati hartanya dikhianati kehormatannya demikian pula maraknya berbagai macam keboliman-keboliman karena tipisnya keimanan sehingga suasana menjadi tidak aman. Al-Muhaimin yang memberikan penjagaan Al-Azizul Jabbar Zat yang maha perkasa Al-Mutakabbir Zat yang maha besar Zat yang layak menyandang segala kebesaran Subhanallahi amma yusyrikun. Lalu Allah tutup dengan pembebasan Allah dari segala sekutu yang menunjukkan kelemahan dan aib bagi Allah Ta'ala Maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan Allah tidak memiliki sekutu Allah hanya satu-satunya tidak ada dua, tidak ada tiganya Allah adalah zat yang tunggal dan pemilik kesempurnaan yang tunggal Mari kita lihat sekalian makna nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar wal Azizu Adapun nama Allah Al Aziz eh alladzi lahu jami'u ma'anil izzah Al Aziz adalah zat yang baginya seluruh makna-makna izzah Makna-makna izzah itu meliputi berbagai macam makna yang semuanya menjadikan Allah adalah Zul Izzah. Jadi pemilik Izzah. Dan nama Allah Izzah yang Allah katakan innal izzata lillahi jami'an sesungguhnya izzah itu semuanya total milik Allah taala Makna izzah kembalinya kepada tiga makna yang semuanya menunjukkan yaitu izzahnya Allah Ta'ala. Yang pertama, ini izzatul quwwah. Izzatul kuwah yaitu izzahnya Allah dalam bentuk Allah pemilik kekuatan yang mutlak Allah pemilik kekuatan yang mutlak sehingga tidak mengandung kelemahan sama sekali tidak terbatas kekuatan Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang yang sempurna total kalau kita dibilang kuat kekuatan manusia itu penuh dengan keterbatasan penuh kan dengan keterbatasan. Dikatakan kuat itu ketika dibandingkan dengan manusia lain yang lemah-lemah. Tapi penyebutan manusia yang kuat ini penuh dengan keterbatasan. Kekuatan fisiknya atau kekuatan jiwanya. Kuatnya manusia ialiku ah, bidhafihi sesuai dengan kelemahan yang ada pada manusia. Ini penuh keterbatasan. Hanya Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. Sebagaimana dalam beberapa ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan tentang nama Allah yang Izah yang merupakan pemilik kekuatan Inallah huwa rasaku Dzul Quwwatil Matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang membagi-bagi rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ayat ini berkaitan dengan sebelumnya penegasan Allah tentang tugas manusia untuk mewujudkan penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayutimun inallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin Tidaklah Kuciptakan ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku Ini dalam rangka untuk mewujudkan tauhid dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala Ini tugas pokok manusia Siapapun dirinya dia mesti sadar dia itu adalah hamba Allah yang punya kewajiban mentauhidkan Allah taala. Entah mau menjabat presiden, MPR, DPR, jenderal, mau pedagang, konglomerat, semuanya mesti punya kesadaran dia adalah hamba yang punya kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan, bahwa ketika Allah menjadikan ibadah itu tugas bagi manusia dalam kehidupannya sama sekali Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia manusia tidak butuh ibadahnya Allah tidak butuh ibadahnya manusia tapi semua kemanfaatan berkaitan ibadah ini adalah kembalinya kepada manusia itu sendiri sehingga ketakwaan hamba dan kekafiran hamba tidak berdampak terhadap Allah sama sekali karena Allah adalah ghaniyun zat yang tidak membutuhkan apapun dari para hamba kemudian Allah bahkan tegaskan innallaha huwar razzaq justru Allah yang membagi-bagi rezeki yang manusia rezekinya tergantung mutlak bagi, bagi Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala Allah sebutkan berkaitan dengan bab rezeki dan berkaitan dengan tugas manusia beribadah kepada Allah Ta'ala Bos kalian mengingatkan kepada kita berapa banyak manusia yang mereka ini dia tidak mau mewujudkan penghambaan kepada Allah. Dia meninggalkan salat atau meninggalkan salat jamaah, meninggalkan belajar agama, meninggalkan dia membaca Quran, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama di antara alasannya adalah takut rezekinya tidak lancar, sendet, sulit. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa itu bayangannya nanti ketakwaannya itu akan menghambat rezekinya. Maka kalau sekolah jangan sekolah di sekolah agama. Nanti nggak bisa cari duit, nggak bisa menghasilkan duit, nggak bisa dapat dunia, nggak bisa makan, jangan sekolah agama. Kemudian dalam hal amalan, jangan ketat-ketat dalam beragama. Nanti susah, nggak bisa jualan. Sekarang ini cari dengan cara yang haram-haram saja susah, apalagi hanya yang halal. Ini semuanya kekhawatiran syaitoniah kekhawatiran yang dihembus-hembuskan oleh syaitan yang Allah katakan inna syaitan itu ya yaitu kumul faqra syaitan itu selalu menjanjikan kefakiran kepada manusia kalau dia maksiat itu dibayangkan enak dunianya luas, bebas, bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan cara maksiat, dengan cara tidak taat, dengan tidak terikat agama, sehingga bisa bebas sebebas-bebasnya, bisa bahagia sepuncak-puncaknya. Itu adalah semuanya tipuan-tipuan syaitan kepada manusia. Orang yang bebas mengumbar hawa nafsu ini adalah dia masuk dalam jeratan-jeratan nafsu dan menjadi orang yang paling sengsara dalam kehidupannya. Dia akan dipenjara oleh hawa nafsunya. Kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat sempit dan tersiksa. Karena dia harus menjadi budak-budaknya nafsu. Demikian juga ketika manusia mereka tenggelam dalam muharramat, sesungguhnya tidak menyanyikan kebahagiaan dan keluasan tapi bahkan kesempitan. Maka Allah tegaskan inallah warasak yang bagi-bagi rezeki itu adalah Allah taala yang memerintahkan ibadah itu Allah taala jangan sampai khawatir orang yang taat dan bertakwa kepada Allah itu rezekinya kemudian menjadi susah. Justru menjadi ancaman kerusakan kalau orang dia tidak bertakwa kepada Allah dan rezekinya menjadi rezeki yang susah. Rezeki yang dipikirkan hanya makan dan minum ini adalah kelas binatang. Rezeki itu banyak. Zulkuwatil matin, Allah itu pemilik kekuatan yang dahsyat. Allah bisa memuliakan hamba yang taat kepada Allah Allah bisa menghinakan hamba yang durhaka Kekuatan Allah tidak ada yang bisa menghalanginya Berapa banyak kaum yang telah dihancurkan oleh Allah Dan mereka tidak bisa menolak Apa yang menjadi keputusan Allah Allah yang makuat kekuatannya dahsyat ini sekaligus ancaman orang-orang terhadap orang-orang yang mereka itu durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Mas kalian, juga di antara seperti di dalam ayat Allah, "Walam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan." Apakah mereka tidak melihat apakah mereka tidak merenungkan memperhatikan annallaha alladhi khalaqahum Allah yang menciptakan mereka itu huwa asyaddu minhum quwwatan dia Allah tentu lebih hebat lebih kuat lebih dahsyat dibandingkan kekuatan yang mereka miliki Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sombong kepada kaum yang sombong, bangsa yang sombong, yang angkuh, baik dengan banyaknya yakni penduduk, hebat-hebatnya penduduk, baik hebat dalam kecanggihan mereka sehingga menimbulkan kesombongan seakan-akan mereka bangsa yang terkuat, yang terhebat. Terus kalian Allah ingatkan Allah yang menciptakan mereka itu jauh lebih dahsyat dalam hal kekuatannya. Sehingga jangan sampai ada orang yang angkuh dan sombong baik pribadi maupun sekelompok manusia sehingga dia lupa bahwa di atas segala-galanya ada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladina zalamu id yarawnal adaba Seandainya orang-orang yang zalim itu dia mengetahui bahwa azab itu eh, waktu dia melihat azab Allah benar-benar dia akan baru akan tersadarkan annal quwwata lillahi jami'an ternyata totalitas kekuatan itu hanya milik Allah taala. Seandainya orang yang zalim itu melihat azab azab dunia maupun azab akhirat Ketika Allah datangkan tsunami, ternyata nggak ada yang bisa menahan datangnya tsunami. Ketika Allah datangkan gempa yang memporak purandakan kehidupan manusia, ternyata nggak ada yang sanggup untuk menahan gempa yang Allah datangkan. Saat itu dia akan melihat totalitas itu kekuatan itu hanya milik Allah semata. Kemudian wa ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya sesungguhnya Allah dat yang maha kuat lagi maha perkasa Bapak sekalian, wa ma qadarullah haqqa qadri Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. <clears throat> Ini adalah sumber penyimpangan itu di sini. Ketika manusia dia hatinya lemah dalam mengagungkan Allah Ta'ala Maka itulah setar awal dia berani lancang Berani lancang kelancangan-kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena tipisnya rasa pengagungan kepada Allah taala. Kalau so, kalau siswa itu dia punya rasa pengagungan kepada gurunya, oh benar-benar semua tugas yang diberikan guru itu akan dia tunaikan sebaik-baiknya. Dia tidak berani lancang kepada guru yang memiliki izah, kepada guru yang memiliki keperkasaan, keagungan, kekuatan, kehebatan. Tapi kalau murid ini dia tidak memiliki pengagungan kepada gurunya, bahkan gurunya ngajar pun malah digambar. Gurunya digambar. Ini karena murid yang tidak memiliki pengagungan sama sekali kepada gurunya. Sehingga berani lancang lancang gojek gw ketika diajar lancang ngobrol sendiri ketika diajar lancang dia sibuk dengan urusan sendiri ketika diajar membangkang, tidak menunaikan tugas, meremehkan tugas. Ini semuanya adalah itu kelancangan-kelancangan. Kenapa sih muncul kelancangan? Karena tidak adanya rasa pengagungan. Termasuk makhluk seperti itu juga. Ketika hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala Dianggap Allah itu nggak ada dianggap Allah itu nggak ada sehingga dia bebas meluncur sebebas-bebasnya mengikuti nafsunya semau-maunya tanpa dia merasa ada yang membatasi apa yang dia lakukan ini karena dia tidak ada ini rasa pengagungannya terhadap Allah Ta'ala Bapak sekalian maka disinilah kunci dari perkataan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam Kenapa terjadi berbagai macam pembangkangan-pembangkangan terhadap agama dan tidak peduli terhadap agama sehingga para nabi dan para rasul yang membawakan agama itu malah dilecehkan, malah dimusuhi, malah dihina, Kenapa? Karena tidak adanya rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Kata Nuh, berkaitan dengan umatnya, kaumnya yang membangkang apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang kaum yang benar-benar tidak memiliki rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Karena tidak mengagungkan Allah itulah maka orang berani musyrik, berani kafir, berani munafik, berani maksiat, berani membuat-buat bid'ah karena tipisnya rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, bapak sekalian, kenapa semua nabi dan rasul intisari dakwah mereka itu adalah dari awal sampai akhir dia mengawali dakwahnya dan mengakhiri dakwahnya dengan tegaknya tauhid, menegakkan tauhid. Karena disinilah poros perbaikan manusia. Rusaknya manusia itu karena lemahnya pengaguan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW ingin memberangus segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan lalu menumbuhkan mental yang hebat untuk mewujudkan kebaikan maka yang dibangun pondasi pertama kali adalah tertanamnya akidah tauhid dalam hati mereka ini kunci yang akan menjadikan bangunannya itu kelihatan megah menjulang tinggi megah dan tidak mengandung kekeroposan dan akan menjadi tahan atau militan sebagaimana bangunan para sahabat yang pondasinya telah dibangun Nabi dari awal pondasi akidah sehingga amalnya amal-amal yang hebat dan benar-benar tetap merasa pengakuan kepada Allah sehingga mereka orang yang paling takut berkaitan dengan pendurhakaan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah Ta'ala berkaitan kebaikan menjadi para pelopor-pelopor kebaikan terdepan dalam hal kebaikan mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk menjadi yang pertama dan terdepan Tapi dalam masalah keburukan menjadi orang yang paling jauh dan paling khawatir terjerumus dalam keburukan. Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada Rabbku seandainya aku maksiat akan ditimpa azab dia yang sangat dahsyat itu di hari kiamat kelak. Satu makna izzah itu Al-Aziz Dul Izzah itu Izzatul Quwah Allah pemilik keperkasaan karena pemilik kekuatan yang mutlak orang kalau dia punya kekuatan yang dahsyat maka itu akan memunculkan pengagungan orang lain kepada dirinya oh dia kuat gak bisa dikalahkan dia kuat gak ada yang bisa melemahkan dia oh, akan muncul pengagungan. Ini makna izzah yang pertama, izzatul quwwah. Yang kedua, izzatul imtina final ghaniyu bidati. Fala ila ahadin. Yaitu izzah untuk bisa menolak segala hal yang akan mendatangkan keburukan bagi dirinya dan Izzah dalam bentuk dia zat yang makaya yang tidak membutuhkan kepada apa dan siapa. Izzahnya seseorang itu diantaranya sekalian ketika dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain, tidak pernah merasa butuh kepada orang lain. Itu akan memiliki izzah. Ah, disinilah Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita izzah? Syarful mu'min qiyamul lail wa issuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malam yang menunjukkan dia dekat dengan Allah dia akan menjadi mulia karena dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah sehingga dia terangkat kemuliaannya karena dekat dengan Allah taala. Yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah taala. Dan isahnya wa izzuh dan isahnya seorang mukmin itu istighna'uhu 'anil nas ketika dia merasa kaya tidak membutuhkan manusia tidak menjatuhkan diri dalam keindahan, meminta-minta ini adalah mentalnya orang kaya mas kalian mentalnya orang kaya itu dia merasa cukup dia tidak merendahkan diri dengan meminta kepada orang lain dia mentalnya mental dermawan. Dia tidak ada istilah melihat sesuatu itu mahal, tapi dia akan mencari cara bagaimana dia bisa membeli sehingga benar-benar mentalnya mental orang kaya. Dan inilah yang diajarkan Nabi Orang yang orientasinya akhirat itu Mentalnya kayak gitu mangkanat mangkanatil akhiratu hammahu barang siapa yang akhir itu menjadi orientasi utama kehidupannya ja'alallahu ghinahu fi qalbi Allah akan menjadikan kekayaan itu benar-benar yaitu bercokol dalam hatinya Dia akan bermental kaya, tidak dremis, tidak meminta-minta. Dia akan menjadi pekerja keras untuk membuat dirinya itu dia punya izah. Dia supaya tidak menjatuhkan diri dengan meminta-minta pada orang lain, bahkan dermawan. Seorang muslim dia pantang menggunakan kesempitan dalam kesempatan. Apa? kesempatan dalam kesempitan Abdurrahman bin Auf seorang muajirin, ketika sampai di Medina ditawari muajirin itu datang ada yang tidak membawa harta apa-apa hanya kadang sebagiannya hanya datang dengan dengkul alias awak tok Gak ada bayangan di Medina mau jadi apa, dapat apa, bagaimana, bagaimana, gak ada bayangan. Karena kondisi memaksa begitu, dia hijrah ke Madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ah, dalam kondisi yang sangat membutuhkan segala-galanya ini, Abdurrahman bin Auf itu ditawari oleh aja ah, ya ini ditawari oleh saudaranya yang Nabi mempersaudarakan dengan penduduk Madinah ditawari rumahnya dibagi dua, hartanya bagi dua, bahkan istrinya dibagi dua. Istrinya bukan satu, bukan disigar. Istrinya lebih dari satu, kemudian suruh milih mana yang diselangi untuk kemudian diberikan. Kira-kira kalau yang ditawari penjaringan beripun. Mumpung, mumpung. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak. Katanya apa? Tunjukkan saja kepada saya Ain Nasu di mana pasar Dia pengen memeras keringatnya sendiri Pengen mendapatkan hadir dari hasil kerja perasan keringat sendiri Karena itu yang menjadi pendidikan Rasulullah Sallallahu SAW Pengen membangun isah dengan tidak memanfaatkan ya ini kemudahan yang diberikan orang lain tapi dia pengen itu ada hasil keringat dia sendiri. Itu isya. Dan begitu Nabi memberikan pendidikan kepada kaum muslimin. Mentalnya mental orang kaya Mentalnya mental orang yang total dia bagaimana menjadikan dirinya itu Bisa memberi tidak, tidak meminta Dan kalau dia butuh hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang yang mereka hatinya Allah berikan kekayaan dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang mereka benar-benar memintal para pencari kampung akhirat yang Nabi sebutkan demikian diantaranya sehingga izzah itu diantaranya ketika dia tidak menghinakan diri dengan meminta-minta <coughs> kepada orang lain ah, Allah zat yang memiliki izzah ini dan yang makaya Isahnya Allah diantaranya kekayaan Allah Ta'ala Allah itu tidak membutuhkan kepada apa dan siapa bahkan Allah yang mencukupi segala-galanya dan tidak ada yang bisa mendatangkan madarat maupun manfaat terhadap Allah Subhanahu wa taala maka Disebutkan dalam banyak ayat tentang hal ini diantaranya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Masuci Allah Rabbmu Rabbul izzah Rabbika rabbil izzah Pemilik izzah Maha suci dari segala kekurangan-kekurangan yang dinisbatkan oleh para makhluk terhadap Allah Ta'ala sehingga mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya sehingga mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berbuat nifak seakan Allah itu tidak tahu tentang perbuatan dia dia bebas makan perbuatan maksiat seakan Allah tidak melihat dirinya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terhadap apa mereka sifatkan di segala yang kurang itu, Allah Maha Suci dari segala apa mereka sifatkan tentang Allah taala. Ketika Allah berbicara tentang tuan-tuan yang mereka sembah selain Allah taala, Allah tunjukkan tentang ciptaan Allah taala. Allah tunjukkan satu persatu bagaimana Allah menciptakan langit, membentangkan bumi, kemudian melengkapi semua yang berkaitan kebutuhan manusia. Lalu Allah tunjukkan hada khalqullah. Ini loh ciptaan Allah itu ini loh. Satu, dua, tiga terus Allah sebutkan. Sekarang Allah diantara katakanlah Kul. katakan ya Rasulullah sallam arunil ladina alhaqtum bihi syuraka sekarang tunjukkan kepadaku mana hasil karyanya para sekutu itu mana Allah sudah tunjukkan tuh loh langit, bumi, gunung, laut, matahari, bulan, bintang ini semuanya makhluk Allah Ta'ala sekarang mana? ciptaan yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu itu mana? kalla bal huwallahul azizul hakim Sekali-kali mereka tidak akan bisa menunjukkan tentang karya-karya yang mereka sembah karena memang mereka bukan Rob dan tidak layak disembah. Tapi justru Allah lah yang Al-Aziz Al-Hakim, zat yang Maha Perkasa, yang keperkasaannya itu Zat yang maha bijak Tidak diktator, tidak zalim Tapi penuh dengan sikap bijak ini makna Isa yang kedua. Apa ya kawan? Stop. Yang memiliki Isa maha kaya yang tidak menimpa kepadanya segala keburukan Allah bisa mencegah semua keburukan Allah mencukupi segala-galanya sehingga memiliki izah Allah tidak membutuhkan kepada apa dan siapa yang ketiga makna izah izzatul qahr wal ghalabat li jami'il kainat izzah kekuasaan Allah yang mengalahkan seluruh para makhluk sehingga makhluk tidak bisa apa-apa di hadapan Allah taala. Allah yang menguasai total perkara makhluk yang menang mutlak Allah berkuasa mutlak terhadap para makhluk yang ubun-ubunnya para makhluk semua di tangan Allah Ta'ala yang ubun-ubunnya para makhluk semua di tangan Allah Ta'ala dalam kendali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian ah sekarang yang penting adalah apa asar keimanan kita kepada nama Allah ini Al-Aziz Al-Jabbar yang Allah katakan walillahil izzatu jami'an walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin Izzah itu asalnya total milik Allah Ta'ala Allah akan memuliakan yang Allah muliakan dan menghinakan yang Allah hinakan dan tidak akan didapatkan izah kecuali oleh orang yang mereka mencari izah dari Allah Ta'ala maka silsilahnya pemilik izah itu Allah lalu para rasulnya lalu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasulnya ini adalah pemilik izah. kok sekarang yang kita lihat orang-orang mukmin muslimin kok terhina sehina-hinanya di hadapan para kufar dan para musyrik. Kenapa? Yang salah niku ayatnya atau yang salah yang mengaku beriman kira-kira kalau yang meng, yang disalahkan ayatnya oh, kualat ini ayatnya tidak ada yang salah yang mengaku beriman perlu dicek keimanannya itu kadarnya berapa karat boleh jadi orang-orang yang mengaku iman ini sedang sekarat imannya bukan iman 24 karat imannya iman sekarat sehingga berat nilai agamanya berat payah Bagaimana dia kemudian akan memiliki izah, Akan memiliki kemuliaan Sedangkan agamanya sangat tipis Imannya sangat tipis Adapun para sahabat mereka Benar-benar mereka meraih kemuliaan dari bangsa penduduk padang pasir yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia dunia Sampai Allah berikan kekuatan bisa menggulung dua negara adik kuasa Persia dan Romawi. Bisa membuat yaitu dunia dalam keadaan total dibuat gempar dengan dakwah Nabi dan para sahabat. Allah benar-benar angkat ke derajat yang sangat tinggi karena memang mereka orang-orang yang meroket yaitu mencari ketinggian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini mentalnya rata-rata mental nyungsep. Mental nyungsep. Apa kata Allah? Walau sya'allahu la rafa'ah kalau Allah ingin dia itu akan diangkat Allah itu ke langit akan dibuatnya generasi yang tinggi walakinnau akhlada ilal ardi wattaba hawahu tapi ternyata dia itu sukanya itu yang rendah-rendah nyungsep yang rendah dan dengan mengikuti hawa nafsu mereka karena kita memang sukanya yang rendah-rendah dunia yang rendah hawa nafsu yang hina yang rendah maka kita pun juga meluncur menjadi orang-orang rendahan. Kita tidak mau diangkat oleh Allah menjadi hamba, menjadi orang berderajat tinggi dengan memperhatikan atau berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Maka kita pun akhirnya juga ini dalam kondisi nyungsep yaitu menjadi hinaan dan menjadi yaitu uh, injak-injakan bangsa-bangsa kufar. Ada asar dampak dari iman kepada nama ini, mas kalian, yaitu min asaril iman bihadal ismi ayakuna dulul abdi lillahi wahda hendaknya mengimani nama Allah al aziz ini membuahkan rasa hinanya hamba kepada Allah sehingga Taufil memandang Allah dengan segala keagungan pemilik izzah dan memandang dirinya dengan segala, dengan segala kelemahan hakikat seorang hamba dalil layal yaltaji'u illa ilaih dia tidak akan bersandar kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala wala yahtami illa bihamahu dia tidak akan berlindung kecuali dengan pelindungan Allah Subhanahu wa taala wala yaludu illa bijana bi bijanabihi dan tidak tidak akan yaitu uh, mengamankan diri, melindungkan dirinya kecuali dengan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubu izzah illa minhu dan tidak mencari izzah kecuali hanya dari Allah taala. Mangkana yuridul izzata falillahi izzatu jami'an. Barang siapa mencari izzah, menginginkan izzah, katailah izzah itu adalah milik Allah total. Jangan seperti orang munafik yang mencari izahnya itu dengan cara loyal kepada orang kafir. Kata kata Allah, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban aliman. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Yang di, yang yang disampaikan azab yang pedih pada mereka itu alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang yang mereka mencari atau yang memberikan wala kepada orang-orang kafir dengan meninggalkan kaum minin. Kata Allah, ayat tahuna indahumul izzah final izzah talilai jami'an. Apakah mereka itu mencari izzah dari dengan berwala pada orang kafir? Ketahuilah izzah itu total mutlak milik Allah Ta'ala. Demikian sekalian, mudah bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pesan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.